بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di salah satu rumah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang mulia yaitu menghadiri majlis ilmu majlis yang banyak sekali keutamaan-keutamaannya Majlis yang dengannya merupakan sebab diangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Dan juga majlis ilmu merupakan majlis yang menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu merupakan sebab bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di majelis ilmu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadis-hadisnya menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan dari talabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hatinya apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambahlah keimanannya dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di antara ciri orang yang beriman bertambah keimanannya tatkala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendengar penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan menghadiri majelis ilmu. Insyaallah tema muhadarah kita di pagi hari ini berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu akan kita bahas tentang syarat dan rukun-rukun sholat. Dan insya nanti dilanjutkan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Rashid Hafizahullah Ta'ala pembahasan berkenaan dengan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah di dalam sholat. Untuk sesi pertama ini Insya Allah akan kita bahas tentang syarat-syarat sholat. Sebelum kita menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, perlu kita ketahui makna dari as sholat. sholat kalau arti secara bahasa artinya addu'a yaitu doa. Yang dimaukan dalam syariat disebutkan oleh para ulama bahwasanya salat merupakan ibadatun datu aqwalin wa af'alin makhsusatin suatu ibadah yang memiliki atau yang sifatnya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Dibuka, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salah. Ini makna daripada solat secara syariat. Disebutkan dalam ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi saw Alaihi Wasallam tentang keutamaan solat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang-orang yang bertakwa yaitu mereka yang senantiasa menegakkan salat. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Di mana Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang bertakwa beriman terhadap perkara yang gaib. Dan juga orang-orang yang senantiasa berinfak dari rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dan juga orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Nah. dan berinfak dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga salat ini merupakan rukun Islam yang paling penting setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi saw mengatakan rasul amril Islam wa umuduhu salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara itu adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Nabi menjelaskan bahwasanya salat ini merupakan tiang agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj di atas langit yang ketujuh. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Allah wajibkan kepada nabinya sekaligus wajibkan bagi umatnya ketika Nabi saw alaihi wasallam berada di bumi. Allah wajibkan melalui malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan salat. Allah wajibkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika nabi berada di tempat yang paling tinggi. Di Sidratul Muntaha dan juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan tentang keutamaan sholat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tertimpa suatu perkara kesedihan ataupun yang lainnya, beliau segera untuk melaksanakan sholat. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang hasungan-hasungan dan keutamaan-keutamaan sholat. Di antaranya Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna صلاة kaba'ir salat yang lima waktu Jumat menuju Jumat lagi Ramadan menuju Ramadan lagi sebagai penghapus penghapus dosa yang ada di antaranya apabila menjauhi dosa-dosa besar. Salat yang lima waktu. Ini sebagai penghapus dosa-dosa yang ada di antara salat-salat tersebut. Keutamanya sangat besar. Bahkan dalam hadis yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Rasulullah mengatakan ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat apa pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di pintu rumah salah seorang di antara kalian di mana kalian senantiasa mandi setiap harinya lima kali dari sungai tersebut. Hal ya min daroni syai'un? Apakah tersisa sedikit pun dari kotoran-kotoran yang ada pada kalian? Para sahabat mereka menjawab la yabqa min daronihi syai'un tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran-kotoran yang menempel pada kami. Apabila dalam sehari kami mandi lima kali di sungai yang ada di depan pintu rumah kami. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Qala fadalika mislu salawatil khamsi." Maka yang demikian itu seperti solat yang lima waktu. Yamuhullahu bihinnal khotoya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa. Dengan sebab melaksanakan solat yang lima waktu tersebut. Subhanallah. Perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang senantiasa melaksanakan sholat lima waktu akan membersihkan, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana orang yang di depan pintu rumahnya ada sungai. Kemudian dalam sehari dia mandi lima kali dari sungai tersebut. Tidak tersisa sedikit pun kotoran yang menempel pada badannya. Nah, kewajiban sholat. Maklum kita ketahui dalam Alkitab, Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin. Banyak dalam ayat Allah mengatakan wa aqimus sholah. Tegakkanlah sholat. Dalam banyak ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus salah.' Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman hendaklah melaksanakan sholat. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat kepadanya. Begitu juga tatkala ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat-syariat Islam, Rasulullah mengatakan khamsu salawatin fil yaumi wa lailah. Lima salat dalam sehari dan semalam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa sawmi Ramadan wa haji baitillahil haram. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah, menegakkan salat, membayar zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah Al-Haram. Kewajiban salat ini kepada setiap muslim yang balik berakal tidak wajib kepada orang kafir dan tidak wajib juga kepada anak kecil tidak juga kepada orang yang gila Rasulullah mengatakan rufi al-qalam an salasah diangkat pena ini dari tiga orang yang pertama anin naim hatta yastayqid dari orang yang tidur sampai dia bangun wa anil majnun hatta yufiq dari orang yang gila sampai dia sadar wa anis saghir hatta yablugh dari anak kecil sampai dia balik akan tapi diperintahkan bagi anak-anak yang sudah sempurna usia tujuh tahun untuk melaksanakan sholat dan dipukul bagi anak-anak yang sudah berusia sepuluh tahun tatkala meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat kalau meninggalkannya dikarenakan menolak kewajibannya, para ulama sepakat dihukumi kafir. Akan tetapi, bagi yang meninggalkan sholat, dikarenakan bermalas-malasan, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan dia terjatuh kepada dosa yang sangat besar. Tapi masih dihukumi muslim. Dan ulama yang lainnya, bahkan kebanyakan para sahabat menghukumi orang yang meninggalkan salat walaupun dikarenakan bermalas-malasan dihukumi kafir. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al ahdul ladi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian, perbedaan antara kami kaum muslimin dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yaitu salat faman tarakaha faqad kafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Dan ini pendapat yang kuat. Orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan walaupun dikarenakan bermalas-malasan maka bisa dihukumi kafir. Nah, Tentunya di dalam sholat supaya sholat kita sah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada syarat-syarat dan rukun-rukun serta kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan di dalam sholat. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang syarat-syarat sholat. Sebelum masuk tentang pembahasan syarat-syarat sholat apa saja syarat-syarat sholat, penting kita ketahui makna daripada syarat. Syarat secara bahasa artinya alamah, tanda, Ida jaa asyratuha. Allah mengatakan apabila datang syarat-syaratnya. Maknanya apabila datang alamat-alamat hari kiamat. Nah, ini makna syarat secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan syarat disebutkan oleh para ulama ahli fikih yaitu perkara ma yalzamu atau ma la yalzamu ma yalzamu min adamihi adam wa la yalzamu min wujudihi wujud perkara ketika tidak adanya maka tidak ada dan perkara ketika adanya tidak mengharuskan ada dalam artian syarat ini perkara yang apabila ada atau perkara yang apabila tidak ada maka tidak sah suatu ibadah. Misalkan di antara syarat salat itu yaitu toharah bersuci. Tatkala seorang sholat dalam keadaan tidak bersuci, tidak berwudu, maka melazimkan tidak sah sholat yang dia lakukan. Tapi ketika ada perkara tersebut, ada syarat tersebut, tidak melajimkan dia harus melakukan perkara tersebut. Misalkan, seseorang punya wudhu. Tidak melajimkan setiap dia punya wudhu, dia harus melaksanakan sholat. Nah, ini makna daripada syarat. Yang mana syarat ini hendaklah dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah. Di antara syarat-syarat solat Disebutkan oleh para ulama yang pertama adalah Islam. Fala tasihhu min kafir. Tidak sah solat dari orang kafir. Kenapa dikarenakan amalan-amalan orang kafir itu batil? Sebesar apapun amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka Melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Orang-orang kafir walaupun mereka berinfak dengan nilai yang sangat besar. Walaupun mereka berinfak untuk membangun masjid, membangun pesantren, dan lain sebagainya. Infak mereka itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan didasari dengan kekafiran bukan keimanan. Sehingga banyak dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan bagi orang-orang yang beramal soleh harus dalam keadaan beriman. Mana amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah mengatakan barang siapa yang melaksanakan amalan soleh laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan apa di sini? Keimanan. Barang siapa yang melaksanakan amalan soleh laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Dikarenakan ini merupakan syarat yang merupakan fondasi seseorang itu diterima amalannya apabila dia seorang mukmin, seorang muslim. Kalau orang-orang kafir amalan-amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaratnya yaitu al-aqlu berakal. Sebelumnya para ulama menyebutkan syarat-syarat sholat itu ada sembilan. Yang pertama Islam, yang kedua berakal. Sehingga bagi orang yang gila tidak sah sholatnya, begitu juga bagi orang yang gila tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi al qalam anis salat. Diangkat pena ini dari tiga orang. Siapa diantaranya? Dari orang yang gila sampai dia sadar. Nah, sampai dia sembuh dari kegilaannya. Orang yang gila berbeda-beda keadaan. Ada yang dia gila terus-menerus. Sepanjang hidupnya. Maka diangkat pena. Dari orang yang semacam ini. Gak ada kewajiban untuk melaksanakan syariat. Ada juga orang yang gilanya kadang-kadang. Ya. Sehari gila, sehari tidak. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Habis obat, gila. Nah, makan obat seperti biasa, normal. Yang semacam ini, ketika dia dalam keadaan sadar, dalam keadaan normal, maka dia dibebani beban-beban syariat. Dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Tapi tak dia gila, maka gugur kewajiban syariat tersebut. Nah, sehingga tentang hisab orang yang gila, para ulama menyebutkan kalau seandainya dia gila sebelum balik dan terus menerus sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban melaksanakan syariat. Nah, walaupun dia tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, dia tidak berdosa. Adapun orang yang gila, setelah dia balik, nah, setelah dia balik beberapa tahun, kemudian gila, maka sejak dia balik sampai dia gila, ini diperhitungkan amalan-amalannya. Nah, sementara sejak dia gila sampai dia meninggal dunia, ini tidak diperhitungkan dikarenakan tadi disebutkan orang yang gila itu diangkat pena oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melakukan dosa-dosa tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada seorang perempuan yang berzinah. Ternyata perempuan ini gila. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hendak merajam perempuan ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau hendak merajam perempuan ini?" Umar mengatakan, "Na'am, iya." Kemudian Ali mengatakan, "Alam tadhkur qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tidakkah engkau mengingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rafi'al qalam anis salas," diangkat pena dari tiga orang, di antaranya dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia normal. Kemudian Umar pun tidak jadi merajam perempuan tersebut. Diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, al buluk yaitu balik. Alamat balik disebutkan oleh para ulama kalau pada laki-laki di antaranya dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Begitu juga ketika mimpi basah. Maaf-maaf saja, mimpi berhubungan kemudian keluar air mani. Nah, ini diantara alamat balik pada laki-laki adalah pun alamat balik pada perempuan ditandai dengan haid atau hamil. Misalkan perempuan dia belum haid tapi hamil, maka dia telah balik. Nah, dan juga sebagian ulama menyebutkan kalau dari sisi usia ketika mencapai usia 15 tahun. Ini diantara alamat balik bagi laki-laki dan juga bagi perempuan yang kita sebutkan tadi. Fala tajibu ala sobi hatta yablug. Tidak wajib sholat bagi anak kecil sampai dia balik. Anak kecil yang belum balik belum wajib untuk melaksanakan sholat. Walakin yu'maru biha li sab'in. Akan tapi diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika berusia tujuh tahun. Di mana tujuh tahun ini, ini merupakan keumuman usia tamyiz. Anak sudah mulai bisa membedakan Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang cantik, mana yang jelek. Ya. Ini biasanya usia berapa tahun? Tujuh tahun. Sehingga Nabi SAW memerintahkan ketika anak sudah berusia tujuh tahun untuk diperintahkan melaksanakan sholat. Nah, bahkan ada seorang sahabat yang ketika usia enam atau tujuh tahun dikarenakan dia orang yang banyak hafalannya dijadikan sebagai imam dalam melaksanakan sholat. Ya. Walaupun belum balik, tapi sudah tamyiz boleh dijadikan imam untuk melaksanakan sholat. Ya. Dan ketika memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat dalam usia tujuh tahun, memerintahkan ini bukan sekedar memerintahkan, tapi diiringi dengan ilmunya, diajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Ya. Bukan sekedar perintah anak tujuh tahun sholat, sholat, tanpa diajari bagaimana sholat yang benar. Nah, perintah di sini mengandung makna untuk mengajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Nah, supaya terbiasa melaksanakan sholat sehingga tatkala dia masuk usia balik sudah biasa melaksanakan sholat. Sebagaimana saum puasa bagi anak kecil tidak ada kewajiban sampai dia balik. Tapi tidak mengapa kita membiasakan putra-putri kita yang belum mencapai usia balik untuk melaksanakan puasa. Tentunya sesuai dengan kemampuan mereka. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Mereka membiasakan anak-anak kecilnya untuk melaksanakan melaksanakan sahur membiasakan, mendidik mereka sedini mungkin terbiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kalau sudah biasa melaksanakan ketaatan, tatkala balik maka akan mudah baginya melaksanakan ibadah dan ketaatan tersebut. Nah, dalam masalah sholat pun seperti itu. Ketika anak sudah tujuh tahun, maka orang tuanya harus memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Walaupun yang namanya anak kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Yang jelas orang tua memerintahkan. Nah, dengan diajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar, tentunya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Dan ketika berusia 10 tahun, walaupun belum sampai usia balik kalau meninggalkan sholat usianya sudah 10 tahun maka Nabi SAW menganjurkan bagi orang tua untuk memukulnya ya. tentu pukulan ini pukulan yang sifatnya mendidik bukan pukulan dendam kejam bukan ya Pukul yang sifatnya mendidih. Jauhi mukul bagian wajah. Haram hukum yang memukul bagian wajah. Nah. Dan juga jangan sampai pukulan ini pukulannya membekas pada anggota tubuhnya. Nah. Di sini para ulama menyebutkan bolehnya memukul anak itu ketika usia 10 tahun. Ini pun tatkala si anak meninggalkan perkara yang sangat besar yaitu sholat. Nah, sehingga bagi orang tua kalau anak-anaknya masih berusia di bawah 10 tahun kesalahan apapun yang mereka lakukan Jangan sampai memukul anaknya. Nah, dikarenakan dibolehkannya memukul anak itu ketika berusia 10 tahun dan melakukan kesalahan yang besar. Nah, bahkan sebagai Allah mengatakan haram bagi orang tua memukul anaknya di bawah usia 10 tahun. Kadang-kadang sebagian orang tua nggak sabar di dalam mendidik putra putrinya. Ya. Anaknya ngeberantakan barang-barang di rumah. Padahal anaknya masih usia tiga tahun, empat tahun. Kadang-kadang kesal, jengkel, pukul anaknya. Cubit anaknya. Nah, Padahal usianya masih tiga tahun, empat tahun. Ya. Padahal Nabi SAW menyatakan dibolehnya, dibolehkannya dipukul itu ketika sepuluh tahun. Nah. Barakallahu fikum. Masuk syarat yang keempat yaitu at-taharatu minal hadasaini mal qudrah. Taharah suci dari dua hadas. Hadas yang besar dan hadas yang kecil. Nah, hadas yang kecil seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin nah keluar madi ini diantara hadas yang kecil di mana hadas yang kecil ini bisa hilang dengan cara berwudu kalau tidak ada air atau dia tidak bisa menggunakan air dikarenakan sakit bisa dengan cara tayamum Adapun hadas besar di antara sebab-sebabnya adalah hubungan suami istri. Keluar mani ataupun tidak keluar mani. Ini hadas besar. Sebab yang kedua adalah keluar mani. Baik dikarenakan hubungan suami istri ataupun dia melakukan perkara yang dilarang dalam agama. Ya. Seperti onani, masturbasi, keluar mani, ini ada besar. Nah, atau disebabkan dia mimpi, kemudian keluar mani, ini pun hadas besar. Mimpi kalau seandainya tidak keluar mani, maka dia tidak berhadas besar. Mimpi berhubungan suami istri. Ketika dia bangun gak ada air mani yang keluar darinya. Maka dia tidak berhadap besar. Dikarenakan ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hal alal mar'ati al-guslu idahiyah talamat. Apakah wajib bagi perempuan untuk mandi wajib apabila dia bermimpi dalam artian mimpi berhubungan suami istri Nabi menjawab na'am idza ra'atil ma iya apabila perempuan tersebut melihat ada air mani dalam artian kalau tidak keluar mani walaupun mimpi berhubungan suami istri maka tidak wajib mandi Nah. Dan hadas besar dihilangkannya dengan cara mandi wajib. Apabila tidak mendapatkan air untuk mandi wajib atau dalam keadaan sakit tidak bisa menggunakan air, maka bisa berpindah dengan cara apa? Tayamum. Adapun wudu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Nah, di antara syarat-syarat sholat yaitu suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yaqbalullah salata bi ghairi tahur. Allah tidak menerima solat tanpa bersuci. Bahkan dalam ayat yang lainnya, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Nah, sehingga apa hukum? Salat orang tanpa berwudu, salatnya tidak sah. Nah, bagaimana kalau seandainya dia salat tanpa berwudu dalam keadaan lupa? Setelah selesai salat dia baru ingat, oh tadi saya salat dalam keadaan tidak berwudu. Bagaimana? Sah, sah, sah, sah mengulangi maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulangi sholatnya. Dikarenakan Nabi mengatakan dalam hadis tadi, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Adapun orang yang menyengajakan sholat tanpa bersuci, tanpa wudhu, misalnya, maka dia diancam dengan ancaman yang keras Nah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala umira bi 'abdin min ibadillah ay yudraba fi qabrihi mi'ata jaldah diperintahkan kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk dipukul dalam kuburannya seratus kali pukulan, seratus kali tambukan Palam yajal yas'alu wa yad'u. Hamba ini dia terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta sarat jildatan wahidatan sehingga hukumannya itu hanya dengan satu kali cambukan saja ya. asalnya hendak dicambuk seratus kali di kuburannya dia meminta kepada Allah berdoa kepada Allah sehingga diturunkan hingga satu kali cambukan falamma anhu Fajalada jildatan wahidatan famtala'a qabruhu alaihi naron. Kemudian orang ini cambuk dengan satu kali cambukan. Ketika dicambuk dengan satu kali cambukan, kuburannya penuh dengan api. Falam anhu qala alama ma jalatumuni tatkala diangkat hukuman tersebut dia mengatakan atas perkara apa kalian wahai malaikat mencambukku para malaikat menjawab qalu innaka salaita salatan bi ghairi tahur dikarenakan engkau salat tanpa bersuci wa marartu ala madlum falam tansurhu dan engkau melewati orang yang dizolimi akan tapi engkau tidak menolongnya ini sebabnya ya. dicambuk dengan kali satu kali cambukan dengan satu kali cambukan itu kuburannya penuh dengan api nah adab yang sah Kalau ditanya apa sebabnya? Ternyata sebabnya dia sholat tanpa bersuci. Ya. Sholat tanpa bersuci. Dan juga sebab yang lainnya, dia melewati orang yang dizolimi, tapi dia tidak menolongnya. Membiarkan orang dizolimi oleh yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian junub maka bersucilah. Ya. Sekali lagi taharah suci dari hadas besar dan hadas kecil ini merupakan syarat sahnya sholat. Nah, Kecuali kalau seandainya seseorang dalam keadaan diikat dia tidak bisa berwudu tidak bisa bertayamum maka boleh dia sholat walaupun tanpa wudu tanpa tayamum la yukallifullahu nafsan illa wusa Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuan. Ya. Atau seseorang tidak mendapatkan air untuk berwudu, tidak juga mendapatkan tanah atau debu untuk bertayamu. Sementara sudah masuk waktu sholat, bahkan hampir berakhir waktu sholat. Boleh baginya Salat dalam keadaan tanpa wudhu, tanpa tayamum. Dikarenakan keadaannya darurat. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, masuk syarat yang keberapa? Yang ke lima. Apa yang pertama? Islam. Yang kedua, balik akal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kelima, duhul waktu sholat Masuk waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan bagi orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang ditentukan. Ya. Dan juga hadis Jibril ketika Jibril mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat lima waktu. Ketika hari pertama melaksanakan di awal waktu, hari yang berikutnya melaksanakan di akhir waktu. Jibril mengatakan, "Ma hadainil ini waktun. Di antara dua waktu ini itulah waktu melaksanakan sholat. Ya. Tidak sah sholat sebelum waktunya dan juga tidak sah sholat setelah keluar waktunya kecuali apa tentang waktu-waktu sholat Banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Di antaranya hadis yang kita bacakan tadi. Hadis tentang malaikat Jibril yang mengimani mengimami Nabi saw alaihi salat lima waktu. semakin naik, semakin naik, semakin naik bayangan seseorang itu terus berkurang. Ya. Semakin matahari naik, naik, naik, berkurang. Sampai matahari berada di tengah-tengah langit. Nah, hampir nggak ada bayangan. Ya. Ketika matahari mulai condong ke arah barat, mulai ada bayangan. Bayangannya ke arah mana? Ke arah timur. Maka ketika mata sudah condong ke arah barat dan sudah mulai muncul bayangan lagi, walaupun kecil hanya beberapa sentimeter misalkan. Nah, ini sudah masuk waktu zawal. Tergelincir matahari. Nah, dan ini merupakan awal waktu zuhur. Summa ja'ahul asr. Kemudian mereka Jibril datang kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu asar. qala kum fasolli. Mereka Jibril mengatakan, bangunlah wahai Muhammad dan sholatlah. Fasolal asra hina sara adillu kulli syai'in mislah. Malaikat Jibril sholat asar ketika bayangan setiap benda sama dengan aslinya. Ya. Kita sebutkan tadi, ketika matahari tergelincir, sudah di tengah-tengah matahari, condong ke arah mana? Condong ke arah barat. Nah, mulai ada bayangan ke arah mana? Timur. Ketika matahari terus berjalan ke arah barat, ke arah barat. Nah, maka bayangan pun semakin bertambah, semakin bertambah. Hingga bayangannya sama dengan aslinya itu masuk waktu apa? Asar. Nah, sebagai mengatakan ditambah dengan bayangan ketika zawal. Ya, sama dan ada lebih sedikit. Ini waktu asar awal waktu asar. Suma ja'ahul maghrib. Faqala kum pasolli. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu maghrib. Faqala kum pasolli. Jibril mengatakan bangunlah wahai Muhammad dan sholatlah. Fasolahina wajabati syamsu. Beliau sholat ketika matahari tenggelam. Ya. Ini awal waktu apa? Maghrib. Ketika matahari tenggelam. Kalau tenggelam berarti bulatan matahari ini tidak terlihat. Tenggelam. Kalau masih terlihat ujungnya berarti belum tenggelam. Sehingga dari hadis ini yang berjalan itu matahari atau bumi. Hmm? Matahari atau bumi yang berjalan. Apa? Matahari. Ya. Sehingga teori yang mengatakan matahari itu tetap yang berjalan itu bumi, teori yang salah. Kenapa dikatakan bertolak belakang dengan Al-Quran? Allah mengatakan wasamsu tajri li mustaqorillah. Matahari itu berjalan sesuai dengan peredarannya. Apa yang berjalan? Matahari. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya matahari itu setiap harinya diperintahkan oleh Allah terbit dari atas timur terbit matahari. Berjalan ke arah barat. Nah, ketika sampai di arah barat, tenggelam di arah barat, matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga esok harinya Allah perintahkan lagi terbit dari arah timur. Terbit arah timur, berjalan ke arah barat. Terus setiap hari demikian. Hingga tiba datangnya hari kiamat Allah perintahkan terbitlah dari arah barat. Terjadilah hari kiamat. Ya. Sehingga yang berjalan itu adalah matahari. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada hadis tadi. Kemudian Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu isya berkata kum fasolli bangunlah dan sholatlah fasallahina ghabas kemudian beliau sholat ketika hilang mega merah ya. kalau kita perhatikan matahari kalau sudah terbenam ya, biasanya muncul apa mega merah di upuk tersebut nah di mana mega merah ini sedikit demi sedikit hilang, hilang sampai hilang. Gelap. Maka tatkala hilang mega merah itu masuk waktu apa? Isya. Nah, Summa ja'ul fajra. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW di waktu fajar subuh. Fakolakum fasolli. Beliau mengatakan bangunlah dan sholatlah. Fasolahina barokal fajru. Beliau sholat ketika terbit fajar. Ini awal waktu subuh. Ketika terbit fajar sodik. Nah. Summa ja'ahu minal ghadli duhri. Kemudian datang hari berikutnya pada waktu duhur dia mengatakan, bangun wahai Muhammad dan sholatlah. Dan ketika itu, sholat zuhur hina sara dillu kulli syai'in mislahu. Melaksanakan sholat zuhur ketika bayangan suatu benda seperti aslinya. Ya. Ini hari berikutnya. Melaksanakan sholat zuhur ketika bayangan suatu benda sama dengan aslinya. Ini akhir waktu apa? zuhur. Datang waktu asar, mengatakan kepada Nabi, bangunlah dan sholatlah. Dan ternyata ketika itu, beliau melaksanakan sholat ketika bayangan suatu benda dua kali aslinya. Ini merupakan akhir waktu asar. Nah, ketika maghrib datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bangunlah dan sholatlah. Adapun maghrib ketika hari yang kedua masih sama ketika matahari terbenam. Nah, kemudian datang di waktu Isya mengatakan, "Bangunlah dan sholatlah." Dan ketika itu ketika sudah pertengahan malam. Dan ini merupakan akhir dari waktu Isya sampai pertengahan malam. Malaikat Jibril datang di waktu fajar. Ketika matahari ketika apa? Langit sudah mulai terang. Nah, dan belum muncul matahari. Mengatakan bangunlah dan sholatlah. Kemudian sholat fajar. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Ma baina hadaini waktun. Maka di antara dua waktu ini itulah waktu melaksanakan sholat. Ya. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang awal waktu sholat dan juga akhir waktu sholat. Nah, waktu duhur telah kita jelaskan tadi awal waktunya ketika matahari tergelincir ke arah barat. Nah, sehingga sudah mulai muncul bayangan ke arah timur. Nah, dan akhir waktu duhur yaitu ketika bayangan seseorang atau bayangan suatu benda sama dengan aslinya. Berakhirnya waktu duhur langsung masuk waktu asar. Nah, adapun waktu asar disebutkan oleh para ulama ada waktu yang sifatnya ikhtiari, waktu normal. Ada juga waktu istirori, waktu bagi orang yang memiliki udur. Kalau waktu ikhtiari, waktu normal, sampai matahari menguning. Nah, ini waktu normal. Mulai dari bayangan benda sama dengan aslinya sampai matahari. Ini waktu normal. Ya, asar. Barakallahu Sehingga orang yang melaksanakan sholat asar jam setengah enam. Boleh tidak? Hmm? Misalkan, jika misalkan ini. Adan maghrib jam enam jam enam kurang seperempat. Misalkan ini. Seseorang sholat asar setengah enam. Boleh tidak? Kalau tidak ada udur, nggak boleh. Ya. Kenapa dikarenakan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan waktu asri malam tasfar syamsu. Waktu asar itu selama matahari belum menguning. Ya. Kalau sudah setengah enam sudah menguning matahari ya, sudah mau tenggelam. Nah, jadi bagi yang tidak memiliki udur, kalau mengakhirkan sholat asar, sampai matahari menguning ini tidak diperbolehkan. Dikarenakan ini merupakan akhir waktu asar yang normal. Ya. Kecuali bagi yang ada udur. Ya. Kalau ada udur, dia sakit misalkan atau dalam keadaan safar, maka waktu akhir asarnya memanjang sampai terbenam matahari. Ya. Kalau kita dalam keadaan safar, sempat sholat asarnya setengah enam, maka tidak mengapa. Nah, dikarenakan ada udur. Kalau ada udur memanjang waktunya sampai terbenam matahari. Paham insya Allah? Ya. Jadi kalau menyengajakan tanpa ada udur, melaksanakan sholat asar sampai matahari menguning, maka ini tidak boleh. Haram hukumnya. Nah, barakallahu Ya, tapi tadi kita sudah memanjang waktunya kalau yang memiliki udur sampai terbenam matahari. Ya. Berdasarkan sabda Nabi, man adraka rokatan minal asri qabla an taghruba samsu faqad adrakal asra. Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari waktu asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asar. Ya, sekali lagi ini bagi yang sifatnya darurat. Ya. Sehingga tidak bertolak belakang antara hadis Nabi yang mengatakan waktu asar itu selama matahari belum menguning dengan hadis barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat asar berarti dia telah mendapatkan sholat asar tidak bertolak belakang. Yang pertama menyebutkan waktu normal sampai matahari menguning. Nah, jam berapa kira-kira ini matahari menguning? Kalau asar misalkan jam setengah empat sampai jam berapa biasanya? Jam lima atau lebih. Ya, tinggal lihat saja, perkirakan. Kalau mengakhirkan sampai matahari menguning tanpa ada udur, jatuh ke dalam keharuman. Nah, tapi bagi yang memiliki udur, boleh melaksanakan sholat asar walaupun hanya mendapatkan satu rokaat sebelum matahari terbenam. Ya. Kalau mendapatkan satu rokaat sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat. Dalam artian kalau dia melaksanakan sholat asar baru ruku tiba-tiba sholat maghrib ya, datang adzan maghrib dapat sholat asar tidak? Dia dapat sholat asar dikatakan dia belum mendapatkan satu rokaat. Nah, saya perhatikan waktu-waktu sholat tersebut. Ya. Adapun waktu maghrib waktunya sejak matahari tenggelam sampai hilang mega merah. Ini waktu maghrib. Nah. Dan waktu isya dari hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu sholat isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Sama sholat isya pun seperti sholat asar. Ada waktu ikhtiari, waktu normal. Ada juga waktu istirori. Waktu bagi orang yang memiliki udur, darurat. Nah, waktu normalnya sampai pertengahan malam. Ya, sampai apa? Sampai pertengahan malam. Ini waktu normalnya. Sehingga perempuan misalkan yang tidak ada kewajiban sholat berjamaah boleh mengakhirkan sholat isya sampai kapan? Maksimalnya sampai pertengahan malam. Ya. Barakallahu Ya kalau ada pertanyaan, apa hukum sholat isya menjelang subuh. Boleh tidak? Hmm? Apa hukum sholat isya menjelang subuh? Boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh dikatakan Nabi mengatakan waktu isya itu sampai pertengahan malam. Kalau sudah lewat pertengahan malam bukan waktu isya lagi. Kecuali bagi orang yang memiliki uzur. Ya. Seperti udur sakit atau perjalanan safar misalkan. Baru sempat sholat isaknya itu jam 3 malam misalkan. nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak punya udur, nggak boleh. Nabi menyatakan sampai pertengahan malam. Tengah malam itu dihitung antara terbenam matahari sampai terbit fajar. Ya. Kalau kita misalkan terbenam matahari jam 6 terbit fajar jam 4 dari jam 6 malam sampai jam 4 dini hari ada berapa jam ini? Eh? 10 bagi tengah-tengahnya jam berapa? Hmm? Jam 11 berarti tengah malamnya jam 11. Tengah malam tidak mesti jam 12. Ya. Atau jam 00. Tidak mesti. Ya. Tapi lihat kapan terbenam matahari dan kapan eh kapan eh, terbenam matahari dan kapan terbit fajar. Kalau misalkan terbenam mataharinya jam 7. Misalkan ini. Kemudian terbit fajarnya jam 4. Berapa pertengahannya? Jam berapa? Jam 12. Iya, ini pas tadi. Ya. Kalau ternyata kurang daripada itu tinggal diperhitungkan seperti tadi. Nah, jam berapa terbenam matahari dan jam berapa terbit fajar dibagi dua. Itulah yang disebut dengan pertengahan malam. Sehingga tidak mesti pertengahan malam jam 12. Misalkan kita berniat nanti saja sholat isya jam 12 malam. Misalkan. Supaya mendapatkan waktu afdol. Ya. Ternyata pertengahan malamnya jam 11. Ya. Berarti bukan mendapatkan waktu afdol. Sebaliknya kita mendapatkan dosa. Dikarenakan mengakhirkan waktu isya sampai lewat pertengahan malam. Nah, barakallahu fiikum. Adapun salat subuh jadi sebutkan kalau waktu yang darurat yang ada udur waktunya memanjang sampai terbit fajar. Nah, salat subuh waktunya dari terbit fajar sampai matahari terbit. Nah, ini waktu sholat subuh. Dan yang afdol dari waktu-waktu sholat itu didahulukan. Di awal waktu. Kenapa? Dikarenakan melaksanakan sholat di awal waktu ini menunjukkan dia segera di dalam melaksanakan sholat. Pak Sabikul Khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, kecuali waktu isya berjamaah. Salah. Ya. Dikarenakan jamaah lebih dahulukan. Nah, kalau ada pertanyaan mana lebih afdol? Sholat isya di awal malam berjamaah atau di awal waktu isya berjamaah dengan sholat isya di akhir atau di pertengahan malam sendirian. Mana lebih afdol? Sholat isya berjamaah walaupun di awal waktu ini lebih afdol. Ya. Bagi perempuan, nah kalau tidak keberatan mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam, ini lebih afdol. Tapi kalau seandainya mengakhirkan sampai pertengahan malam ada masyakoh, ada keberatan, maka yang afdol dilakukan di awal waktu sholat isya. Ya. Begitupun sholat duhur. Salat duhur kita sebutkan tadi. Nah, pada asalnya yang afdol itu di awal waktu sholat. Tapi ketika sholat duhur yang sangat terik panas, maka yang afdol ditunggu sampai dingin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ida staddal har, fa'abridu bis sholah, fa'inna siddatal har min fai jahannam. Apabila panas yang sangat terik, maka tunggulah sampai dingin. Ya. Untuk melaksanakan sholat. Dikarenakan panasnya terik matahari tersebut ini diantara percikan api jahanam. Ya. Nah, apalagi daerah-daerah yang sana ada musim panas. Nah, kadang-kadang dirasakan ketika waktu duhur, awal waktu duhur panasnya sangat luar biasa. Kalau demikian maka disunahkan untuk mengakhirkan sampai agak dingin. Nah, adapun di kita ini ya musim kemarau pun gak begitu panas. Nah, berbeda dengan tempat-tempat yang di sana ada musim panas. fiikum. Baru syarat yang keberapa kita? Yang kelima. Berapa waktu lagi? 20 menit lagi? 20 menit lagi? Tapi Mungkin pertanyaan itu diakhirkan ya. ya pertanyaan diakhirkan nanti insya Allah. Masuk syarat yang ke-6. Yaitu satu aurat, Menutup aurat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Pakailah pakaian-pakaian kalian yang bagus ketika kalian hendak melaksanakan sholat. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyalbis tsaubaihi." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah menggunakan dua pakaian. Maknanya pakaian bagian atas dan pakaian bagian bawah. Ya. Barakallahu fikum. Fa inna Allah ahakku min tujuy man tujuyina lahu. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang lebih berhak untuk ber, kita berhias kepadanya. Ya. Dan artian kalau kita sholat pakailah pakaian yang baik, yang bagus. Berhias di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah zat yang lebih berhak untuk kita berhias di hadapannya. Ya. Di antaranya bentuk berhias dan berpakaian memakai dua pakaian, bagian atas dan bagian bawah. Ya. Kalau misalkan pakai jubah, nah yang lewat lutut, maka di dalam jubah itu ada celana. Tarawil misalkan sirwal atau mungkin sarung. Nah, pakai bagian atas baju koko misalkan, bagian bawahnya pakai sarung ya atau mungkin sirwal yang lebar barakallahu nah jangan sampai kita pakai pakaian jubah ya jubah tapi ke bawahnya nggak ada apa-apa jubah saja ya nggak pakai sarung bawahnya nggak pakai celana nah barakallahu fikum kayak yang bagus dalam sholat kita berhias dengan memakai pakaian yang bagus. Dan juga Nabi mengatakan la yaqbalullah salata haid illa bihimar. Allah tidak menerima sholat perempuan yang sudah masuk usia haid kecuali dengan himar. Ya. Dengan jilbab, kerudung yang menutupi tubuhnya. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya aurat laki-laki dan aurat perempuan berbeda dalam sholat. Nah, aurat laki-laki yang balik auratnya itu antara pusar sampai lutut. Ya. Dari pusar sampai lutut. Ini aurat laki-laki yang balik. Nah. Adapun aurat perempuan yang balighah merdeka yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ingat ini aurat dalam sholat. Kita tidak berbicara di luar, tapi aurat dalam sholat. Nah, kecuali kalau sholatnya perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, maka hendaklah dia menutup seluruh tubuhnya Nabi mengatakan al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurah. Barakallahu fikum. Ya. Tentang pakaian yang dianggap memenuhi syarat ketika sholat. Yang pertama, hendaklah pakaian tersebut menutup aurat sebutkan menutup aurat. Nah, yang kedua hendaklah pakaian tersebut menutup pundak. Nah, jadi kalau seandainya laki-laki misalkan sholat jangan hanya menutup bagian pusar dan lututnya saja. Sementara di atas pundaknya nggak ada pakaian. Ya. Dasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yusolli ahadukum fi wahid walaita ala atikihi minhu Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dalam satu pakaian dan tidak ada pada pundaknya sedikit pun dari pakaian. Nah, jadi kalau kita sholat, naklah mesti di pundak kita ini ada pakaian yang menempel. Ya. Walaupun para ulama menyebutkan sayun di Yang jelas ada yang menempel. Walaupun misalkan kain yang e, kecil. Terus ada yang menempel. Nah, pada pundak kita. Barakallahu fikum. Tapi tentunya tadi kita sebutkan, hendaklah tak kaki salat berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pakaian yang dipakai tersebut tidak transparan sehingga nampak warna kulitnya. Ya, pakaian tipis, misal tipis sekali, transparan, terlihat warna kulitnya. Ini putih, ini hitam, ini merah dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga bagi laki-laki jangan memakai sutra. Dikatakan sutra diharamkan bagi laki-laki. Dan juga jangan sampai sholat dengan memakai pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa. Ya. Dikarenakan pakaian yang memiliki gambar makhluk yang bernyawa di dalam sholat ataupun di luar sholat tidak boleh. Nah, sampai dalam suatu hadis disebutkan la yadkhul malaikah al baita fihi surah wal kalbu. Mereka tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar yang bernyawa dan juga anjing. Ya. Barakallahu Apalagi ketika sholat kita. Sholat memakai pakaian yang ada gambar manusianya. Ya. Tambah lagi ternyata gambar manusianya itu orang-orang kafir misalkan. Ya. Gambar pemain-pemain bola misalkan. Ya. Ini perhatikan ketika sholat. Di antara ada ada berpakaian dalam sholat. Jangan memakai pakaian yang ada gambar makhluk yang bernyawa. Dikarenakan menggambar makhluk yang bernyawa ini salah satu di antara perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Nah, kemudian yang berikutnya, hendaklah pakaian yang kita pakai bersih dari najis. Nah, dan juga pakaian yang kita pakai tidak bermudorot kepada badan kita. Ya. Pakaian yang bermudorot kepada badan kita. Misalkan pakaian yang di sana Eh, banyak sisa-sisa duri. Nah, ketika kita berpakaian pakaian itu gatal-gatal dan sebagainya berbodoh. Bisa mengurangi kehusuan dalam sholat. Nah, dan yang berikutnya, pakaian yang kita pakai ketika sholat tidak membuat atau terlihat lekukan-lekukan tubuh kita. Nah, pakaiannya sempit misalkan. Terlihat lekukan-lekukan tubuhnya. Lekukan pantatnya terlihat misalkan. Lekukan ini itu yang terlihat. Ya. Hendaklah memakai pakaian yang lebar. Ya. Baik itu sarung ataupun sirwal, jubah dan yang lainnya. Nah, ya. ini diantara pakaian yang layaknya kita pakai dalam sholat. Walaupun minimalnya kita sebutkan dengan menutup aurat. Dan di pundaknya ada kain. Ini minimalnya bagi laki-laki. Nah, tapi yang lebih utama lagi kita jelaskan tadi, hendaklah kita berhias tatkala melaksanakan sholat. Memakai pakaian yang bagus, yang sopan, dikarenakan Allah lebih berhak untuk kita berhias di hadapannya. Nah, ada bagi perempuan tadi hendaklah menutup tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan ketika sholat. Ya. barokallahu Ini ketika sholat. Masuk syarat yang ketujuh, ijtinabun najasah fi badanihi wa saubihi wa buq'atihi menjauhi najis pada badan, pakaian dan tempat. Nah, jadi hendaklah badannya bersih dari najis. Begitu juga pakaiannya bersih dari najis dan juga tempatnya bersih dari najis. Nah, yang kesembilan istiqbal kiblah ke delapan ya menghadap ke arah kiblat ini syarat yang ke delapan Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu tsumma staqbil kiblah. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Allah mengatakan, "Fawalli wajhaka satrol masjidil haram." Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan yang kesembilan, yang terakhir adalah niat Nah, niat merupakan syarat sahnya sholat. Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Tempat niat itu adalah hati. Ya. Niat itu merupakan azm ala syai. Bertekad untuk melaksanakan sesuatu. Tempatnya adalah hati. Sehingga tidak disyariatkan untuk melafatkan niat. Dikarenakan melafatkan niat ini tidak ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melafatkan niat ketika melaksanakan sholat. Nah, Bahkan dalam hadis-hadis tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebutkan tentang melafatkan niat. Nabi mengatakan kepada orang yang sudah tiga kali solatnya salah terus. Ya. Nabi mengatakan, "Ida kumta ila solati fakabbir." Apabila engkau hendak melaksanakan solat, maka bertakbirlah. Nabi tidak menyebutkan melafatkan niat. Kalau seandainya melafatkan niat ini perkara yang disyariatkan dalam sholat, niscaya Nabi akan menyebutkannya. Ya. Sehingga melafatkan niat ini perkara yang tidak disyariatkan dalam sholat. Kadang-kadang sebagian orang berlebihan dalam masalah ini pun. Nah, sudah mengatakan melafatkan niat ini perkara yang harus dalam sholat. Kalau sudah melafatkan tidak sah sholatnya. Ditambah lagi melafatkan niat itu harus pas. Sama. Ketika dia bertakbir harus dengan diiringi niat. Allahu Akbar. Belum pas. Ulangi lagi. Allahu Akbar. Terus. Sehingga akhirnya was-was. Ya. Nggak beres-beres sholatnya. Terus aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang lain sudah salam sholatnya. Memberat-beratkan diri akhirnya. Padahal Islam ini agama yang mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah. Berapa menit lagi? Lima menit lagi. Uh, zuhur ya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita tunda dulu insyaallah kita lanjutkan setelah sholat.